Mira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Eh, menjauh! Tuk-tunggal bilang menjauh! Takut itu berapa panas! Tuk-tunggal ada di mana, Wira? Tuk-tunggal berada di dalam Eh, Eh, bunyikan semua! Bunyikan semua dari diselingi pula tawar ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas Oh, celaka. Ulan dari bola lima rompang. Oh, dia, dia, dia, dia. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivonne Rose, Ana Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. sedang melakukan sesuatu pada bulan Dari supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Oh, jadi jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas itu Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima Permata Merah Delima Permata Merah Delima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 Pada kisah yang lalu diceritakan, bumi telah bertarung jarak jauh dengan Nyirupas. Mereka bertarung memperebutkan Wulandari, sehingga lah yang menderita. Sukma baik Wulandari tetap bisa dipertahankan oleh Nyirupas. Sedangkan Sukma jahat Wulandari dilepas oleh Nyirupas. Sukma itu terhempas ke bumi. Sukma itu menjadi sadis. Dia menjadi kacau berada di tengah orang-orang yang sebenarnya dikenalnya. Sementara Mak Rompang masih tetap menggedor dusun Karang Angin. Mak Rompang ingin berebut jasad Wulandari yang tampaknya sudah dirindukannya sejak kebangkitannya kedua ini. Pertarungan antara Mak Rompang dan Nyirupas berlangsung sudah. Pertarungan antara dua kekuatan yang berbeda. Mak Rompang melesat di langit biru, Nyirupas mengejarnya, sehingga terjadilah kejar-kejaran yang tampak menakjubkan. Tapi dari dusun Karang Angin, Kijana dan Lambano tidak tinggal diam. Mereka ikut menyerang Mak Rompang, sehingga terjadilah serangan yang datangnya dari tiga penjuru. Tapi Mak Rompang tidak mau tinggal diam. Dia tutup dirinya dengan kekuatan gaib. Dia berputar-putar bagai kitiran angin, sehingga tidak satupun lawan yang bisa mendekat. Namun walau bagaimana hebatnya Mak Rompang, tidak bisa dia menembus dusun karang angin, karena dusun itu banyak mempunyai jebakan. Jebakan yang datang tiba-tiba, sehingga membuat Mak Rompang terkejut. Mak Rompang melakukan serangan ke arah pintu dusun. Tapi tiba-tiba dusun itu sirna dari pandangan Mak Rompang. Lalu tubuh Mak Rompang melayang jatuh ke bumi dan terhempas di hulu sungai Tembesi. Kurang ajar. Mereka kirim aku ke tempatku. Mereka kirim aku ke hulu sungai Tembesi ini. Huh? Aku tidak bisa melihat. Di mana letaknya dusun itu? Negeri itu tiba-tiba saja hilang dalam pandanganku. Cepatlah kemari. Ini kesempatan kita untuk datang kembali ke dusun Karang Angin. Dusun itu sedang terombang-ambing. Ini saatnya kita datang ke sana. Kenapa jadi begitu kira bumi? Dusun itu baru saja terkena pukulan Rompang, Sehingga ada tiang anginnya yang patah. Mereka sedang sibuk membetulkan tiang anginnya. Rompang, Di mana dia kira bumi? Dia sudah terhempas di hulu sungai Tembesi. Baiklah, aku akan ke sana. Tapi pamitlah dulu pada gurumu itu. Mungkin saja kepergianmu itu bisa berhasil ataukah mati. Karena orang yang akan kita hadapi bukanlah sembarangan. Apalagi mereka suka sekali berperang dengan segala kelicikan. Baik, Kira Bumi. Aku akan pamit pada Miku. Setelah itu baru aku datang ke dusun Lembah Merata. Aku tunggu Batara. juga kau berangkat muridku. Iya, Nyi Guru. Ya, apa boleh buat? Walau aku bisa bertempur di sampingmu, tetapi aku tidak bisa sampai pergi ke dusun itu. Kau memang laki-laki hebat, Patara. Kau memang titisan dewa. Sehingga kau bisa naik sampai jauh ke atas langit. Hanya ini yang aku bawa, Nyi Guru. Jadi juga kau menyusup kekasihmu. Walau belum tentu kau bisa membawa Dari pulang ke bumi ini. Iya, Nyi. Aku mohon doa restu. Aku sudah semakin tua, Batara. Kalau kau bertemu dengan Dari, sampaikan salam sayangku padanya. Nyi Guru tidak usah berpikir begitu. Aku akan berusaha. Aku akan coba bahwa langkah terakhirku tentu aku kehendaki di sini. Aku sebenarnya tidak rela kau pergi, Batara. Aku takut kehilangan kau. Aku takut tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Nyi Guru, keberangkatanku ini juga untuk mencari orang yang sama-sama kita sayangi. Apakah Nyi Guru tidak bahagia? Iya, tentu. Aku bahagia. Kalau aku berhasil, tentu aku dan Wulandari akan kembali ke hadapan Nyi Guru lagi. Iya. Sekali lagi Nyi Guru, doakanlah aku. Batara. Semoga saja aku berhasil, Nyi Guru. aku berangkat. Hati-hatilah, hati Batara. Pengalaman yang akan kau hadapi ini bukanlah enteng. Nyawamu jadi taruhannya. Iya, Nyi Guru. Wejangan akan aku ingat selalu. Batara, aku melihat cahaya di tepi hutan itu. Itu pertanda kira bumi sudah memanggil kunyi Guru.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 Mentas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Hmm, kenapa tempat ini jadi sepi? Kenapa tempat ini jadi angker? Kemana kira bumi tadi? Semoga aku tidak menemukan apa-apa di tempat yang angker ini. Oh, aku harus bersemedi. Kira bumi. Kira bumi. Kira bumi. Kira bumi. Kira bumi. Kira bumi. Kira bumi. Kira bumi. Kira bumi. Kira bumi. Kira bumi. Aku sudah menunggumu Batara. Kenapa tempat ini berubah angker kira bumi? Itu hanya perasaanmu saja. Karena mereka telah melepaskan ilmu hitam mereka. Ayolah, kemarilah. Ini saatnya kita berangkat. Jangan buang-buang waktu lagi. Baik, Kira Bumi, aku sudah datang. Selamat datang Batara. Mari kita mulai. Kita tidak usah membuang-buang waktu lagi. Baik, Aku sudah siap. Nah, aku masuk ke dalam tubuhmu, Batara. Iya. Iya. iya. Batara, aku sudah ada di dalam tubuhmu. Iya, Ki. Aku merasakannya. Kini kita menuju dusun Karang Angin. Iya. Ya. Kau tidak boleh begitu, Landari. Kau harus mau. Aku tidak mau, Nyi. Aku tidak mau jadi istri Kakang Lambano. Apa yang tidak kau sukai dari Lambano? Dia gagah, dia baik, dia yang akan memimpin desa sini kelak. Apalagi? Aku tidak ingin jadi istrinya. Aku sudah punya pilihan. Pilihanku adalah Kakang Batara. Anakku itu juga mirip Batara, Wulan. Bahkan dia lebih gagah dari Batara. Cinta tidak bisa diganti, nyi Rupas. Rasa kasih sayang tidak bisa ditukar. Ah, kalau begitu, Aku tidak bisa bicara. Silakan gurumu yang akan menasehatimu. Tapi kau harus berhasil membujuknya. Iya, Wulan. Kita sudah lama tinggal di sini. Kita sudah tidak akan pulang lagi ke dunia sana. Jadi kita harus memilih kawan hidup kita. Seperti yang disodorkan Nyirupas kepadamu. Tapi Nyi Guru? Aku gurumu. Aku yang mengajarkan kau segala macam ilmu. Aku yang mengajarkan kau segala macam kehidupan. Dan inilah salah satu kehidupan yang harus kita tempuh. Kalau aku tetap memilih Kakang Batara? Kalau kau memilih Batara, maka kau murid yang murtad. Bukankah Nyi Guru juga suka pada Kang Batara? Tetapi di sini tidak ada lagi pilihanmu itu Wulan, kecuali Lamban. Ah. Itu pilihanmu dan kau harus mau. Ah, Kang Batara. itu tembok? Ah, <laughs> akhirnya bertemu juga aku dengan Nyisepi. Pasti ada kabar penting yang kau bawa. Iya, Nyisepi. Uh, eh, kabar tentang apa, Tembok? Uh, kabar tentang Wulandari. Wulandari? Iya. Uh, bagaimana dia? Wulandari pernah bertemu denganku di Tegasari. Uh, uh, lalu? Tapi Wulandari dalam keadaan setengah gila, Nyisepi. Lalu Wulandari pergi, kan? Uh, ah, Nyisepi tahu. Batara pernah bercerita tentang hal itu padaku. Uh, jadi jadi bagaimana, Nisbi? Yang kau lihat itu bukan Wulandari. Hah? Tetapi hanya bayangannya saja. Ah, lalu, lalu? Tunggulah. Temani aku di sini. Ah, kenapa, Nisbi? Batara sedang berusaha naik ke Dusun Karang Angin. Dusun Karang Angin? Itu. Di sana. Di atas sana itu. Ah, banyak orang. Orang mana itu, Nisbi? Aku juga tidak tahu. Oh, mereka berjalan beriringan. Padahal, kalau dilihat siang hari, Lereng bukit itu terjal sekali. Tidak mungkin orang bisa berjalan di lereng yang terjal itu. Ah, kalau begitu, mereka bukan manusia. Pasti mereka bukan manusia. <laughs> Apakah apakah mereka penghuni bukit itu, Nyi? Aku tidak tahu. Tetapi di bawah sana ada lembah yang dalam. Nah, kini mereka menuruni tebing, Nyi. Kini mereka berjalan di awang-awang. Ya, sekarang jelas tampak olehku. Mereka tidak menginjak lereng tebing yang curam. Oh, rupanya mereka sedang mengarak pengantin. Tapi, tapi pengantinnya tidak tampak olehku, Nyi. Oh, mungkin tertutup joli. Joli itu memakai tirai sehingga pengantinnya tidak jelas terlihat oleh kita. Nah, kini pengantin itu menyingkapkan tirainya. Oh, ah, oh, ah, pengantin perempuan itu. Hah? Ah. Kenapa pengantin perempuan itu, Nisbi? Bulan dari... Hah? Bulan dari dari jadi pengantin siluman. Oh, oh, mereka sedang mengarak pengantin. Semoga Batari bisa menolong Wulandari. Hah? Batara ada di sana, Sepi? Rasa-rasanya Batara memang ada di antara mereka.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 Di dan tembong memandang cemas iring-iringan itu. Iring-iringan pengantin yang semakin lama semakin ramai. Bahkan tetabuhannya terdengar jelas sekali. Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya.